radhiyallahu anhum wa ghara radhiyallahu anhu surat an-naba makkiyah ihda wa arba'una ayah bismillahirrahmanirrahim amma an ayyi syai'in yatasaalun yas'alu ba'du quraisyin ba'dan anin naba'il azim bayanu lidzalika syai' wal istifham bi wa huwa ma ja'a bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an al-mushamil al-ba'th wa ghairihi alladhi hum fihi mukhtalifun فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه كلا رد سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له ثم كلا سيعلمون تأكيد وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ثم أومع تعالى إلى القدرة وعلى البأس فقال ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهدي والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت القيام بالأوتاد والاستفهام للتقرير وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا جمع شديدا أو قوية محكمة Layu yu'athiru fiha mururu zaman wa sirajan muniran wahajan hajan yakni asy-syamsa wa anzalna as-sahabati allati hana laha an tumtira kal mu'siri al-jariyati allati danat minal haidi ma'an thajjaja sabbaban linukhrija bihi جمع لفيف كشريف وأشرف بارك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم Amma yatasaalun asalnya amma dihadzaf alifnya. Amma yatasaalun dari apakah yatasaalun saling mereka bertanya-tanya. Yas'alu Ba'du Quraisyin ba'dha tanya orang Gures kepada yang lainnya. Mereka saling bertanya. Sebab nuzulnya ini ayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, orang-orang musyrik ini saling tanya satu sama lain bahwa ajaran apa ini Muhammadin? ini? Mana diatabi? Hah? Kemudian mereka juga mempertanyakan Al-Quran. Ini apa ini? Kalimat apa ini yang dibawa ini? Amma yatasa'alun anin naba'il azim eh. anin naba'il azim mereka tanya tentang saling tanya apa anin naba'il azim dari kabar yang agung Bayan lidalika syai' menerangkan syekh yang mereka yatasaalun saling bertanya tadi itu. Istifham di sini litafkhim. Istifham di sini uh, bukan istifham sebenarnya sebenarnya, bukan tanya sebenarnya. Tapi tanya ada di sini adalah tanya karena model gitu loh eh, mereka tanya, saling tanya tentang ajaran atau kabar yang agung yaitu Al-Qur'an ya. Maja bihin Nabi sallallahu alaihi Al-Qur'an yaitu apa yang telah datang dibawa oleh Nabi SAW yaitu Al-Quran Al-Mustamil alal ba'thi wa ghairih yang meliputi tentang keterangan kebangkitan hari kebangkitan nanti dari kiamat dan yang lainnya Allah fihi mukhtalifun yang mana mereka ah ini ada khilaf nanti. Yang mana mereka siapa hum ini mukhtalifun yang saling bertentangan. Di sini humnya ini tidak kembali kepada gures. Yaitu kembali kepada manusia tadi itu ada pertentangan di sini. Fal mu'minun maka orang yang beriman yuthbitunau menetapkan eh, apa yang diterak yang dibawa oleh Nabi yaitu An-Nabil Azim tadi itu. Wal kafirun dan orang yang kafir yungkirunau mengingkarinya. Ya, maksudnya di sini nanti kebangkitan ini Muhammad ini bawa apa ini ajaran nanti manusia akan dibangunkan kembali dari matinya nanti akan dihisap ada neraka ada surga mereka nggak nggak paham dengan itu nggak percaya dengan itu semuanya ini bawa ajaran apa ini model ini nggak pernah dengar itu dan ini misalnya ah di situ manusia ada yang menetapkan iya benar yaitu orang beriman ada mengingkari yaitu orang yang kah orang yang kafir tapi sebagian menyatakan hum di sini kembali kepada orang kafir Quraisy. Nah, hum ada di sini kepada orang kafir Quraisy. kenapa orang kafir Quraisy juga mukhtalifun di sini? Ada menyatakan wah ini Muhammad lagi membuat syair. Yang dibawa itu adalah eh, kata-kata uh, kata -kata indah aja sebenarnya. Ada lagi eh, yang menyatakan wah oh, Muhammad ini rupanya dukun ini. Mau menyihir dengan cara-cara begitu kepada pengikut-pengikutnya. Mukhtalifun ada di sini di dalam kekufurannya. Dalam mengingkarinya. Humnya kalau dikembalikan kepada eh, orang-orang eh, gures tadi itu, maka mukhtalifun di sini dalam mengingkari tentang kabar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hum di sini dikatakan kepada seluruh manusia ada mukmin yaitu yang mengimani menetapkan adanya ba'ats, ada yang kafir yaitu yang mengingkari. Kala rada apa kalau diartikan bahasa Indonesianya ini? Tidak demikian ya. Saya alamun bakal mereka akan tahu maya apa yang menimpa terhadap mereka ala inkarihim atas mengingkarinya mereka lahu terhadap naba adim tadi itu. Hah? Bakal mereka akan tahu akibatnya. Mereka enggak percaya dengan hari kebangkitan, nggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar hari kiamat bakal akan tahu akibatnya. Summa kalla alamun. Kemudian tidak demikian mereka bakal akan mengetahui takkid. Nah, yang kedua ini adalah takkid waji'a fihi bi dibawa summa di Kalla saya alamun bukan wakalla saya alamun enggak. Pakai summa. Pakai summa lil idan. Ini untuk mengumandangkan. Maksudnya apa? Saya alamun yang pertama tidak demikian bakal mereka akan tahu akibatnya yang pertama summa kemudian kala tidak demikian lagi bakal mereka akan tahu akibat yang kedua ancaman yang kedua lebih berat daripada ancaman yang pertama bi annal wa'idatsani janji atau ancaman yang kedua asyad lebih keras minal awal daripada ancaman yang pertama Hah? ancaman yang pertama yaitu ketika ada dinazak nanti Bakal mereka tahu kalau sudah mau mati. Bagaimana keadaan mereka. Tumma Kalla saya alamun bakal akan tahu nanti kalau sudah di hari kiamat lebih parah lagi nanti. Paham ya? Bakal akan tahu mereka kalau waktu sakaratil maut sakitnya janji Allah dan bakal akan tahu nanti lebih parah lagi ada di hari kiamat bagaimana dia akan benar-benar merasakan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengartikan saya alamun semakalah saya alamun bakal akan mengetahui nanti eh, ketika dibangkitkan baru dia akan tahu wah beneran ini Tumakallah sa'lamun, bakal akan juga tahu lebih, tahu lagi nanti akibat yang kedua apa? Dibalas oleh Allah al-jaza. Alhasil ancaman yang pertama dan yang kedua lain cuma ancaman sama-sama dahsyat, yang kedua lebih dahsyat daripada yang pertama. Wa auma'a ilal gudra alal ba'ath Kemudian Allah memberikan isyarat auma'a, memberi isyarat bagaimana Allah itu maha mampu atas kebangkitan alal ba'ats. Allah membangunkan lagi setelah kematian. Kemudian Allah menyatakan alam naj'alil arda mihada? Tidakkan tidakkah aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini mihada firasya? Tempat hamparan kal mahdi seperti tempat momongannya anak kecil gitu eh? kalau kamu lihat kalimat naj'al jika kamu maknakan naj'al itu litasir Alam naj'al tidaklah aku menjadikan bumi tadi itu mihadan mihadan jadi maf'ul bih tani tapi kalau alam naj'al tadi itu kamu artikan alam nakhluk. Tidakkah aku menciptakan bumi miha dan keadaannya jadi hal. Nah, miha dan bisa jadi maf'ul tsani kepada naj'al kalau itu ditafsir, Miha dan bisa bisa menjadi hal kalau itu bermakna al -khal apa khalaqa. Nah, alam nakhluk. Kalimat mihad kalau kamu lihat anak bayi tadi itu kalau di apa? Di ya dung-dung itu apa itu? Jadi di di ayun mihat. Bumi itu seperti itu, artinya gerak seperti itu. Tapi yang tinggal di atas ayunan tadi itu merasa tenang. Bumi ini sebetulnya gerak ya bumi ini gerak dan gerakannya itu cepat. Perputarannya itu cepat sekali bumi ini. Kan kan bumi tadi itu bergerak sehingga terjadi siang dan malam tadi itu? Kan. Gerakannya cepat, tapi kamu tidak merasa cepat. Kamu tidak merasa kecepatan tadi itu. Kalau inti merasakan kecepatannya muntah kabeh nih, mabuk semuanya ini orang. Tapi bagaimana kamu bisa merasa tidur tenang? Bisa duduk tenang seperti kamu di ayunan. Enggak terasa sama dengan bayi dari di ayunan. Ada gerakan tapi dirinya tidak merasa gerak, malah dia merasa tenang, tentram begitu ada di situ. Alam Arba arda mihadan kalmah. Jadi bukan bumi itu berhenti, nggak Ini bukti bahwa bumi itu bergerak seperti ayunan dari itu, berputar gitu. wal jibala autada dan tidakkah aku Allah menjadikan atau menciptakan gunung-gunung tadi itu autada seperti pasak-pasak tasbut biha bumi ini menjadi tasbut bil ard menjadi tetap kuat kokoh dengan autad pasak-pasak tadi itu itu berupa gunung-gunung al ardu bumi ini Kama tathbutul khiyam sebagaimana menjadi tetap dan kuat kokoh itu kemah bil autat dengan pasak-pasaknya. Kemah itu, kemah itu kan ada tali ya, yang menghubungkan satu dengan lain, kemudian dipaku. Ada tali lagi dipaku, ada tali lagi dipaku. Akhirnya kuat, ada angin apa enggak goyang gitu. enggak goyang. Tapi ada hubungan antara pasak tadi itu dengan kemah-kemah tadi itu. Bumi ini, bumi ini, kalau kamu lihat bumi ini mengambang di atas air. Kalau kamu tadi itu ngebor 6 meter itu air, ke dalam tambah tambah tambah. Bumi ini di atas air. Dan bumi ini gampang retak sebetulnya. Bumi ini gampang pecah. Buktinya kamu gali bisa pecah ini bumi. Gampang pecah bumi ini. Hah? di atas air kemudian gampang pecah. Tapi kenapa kok tidak pecah? Nah, itu bagaikan pasak. Gunung satu sama lain itu berhubungan. Jadi gunung-gunung bawah tadi itu berhubungan, saling menguat. Seperti e, besi cor saling menguatkan. Sehingga bumi ini enggak gampang pecah. Wal jibal autada ah, wal jibal autada. Lah kalau enggak ada yang saya menguatkan, pecah ini. Bumi ini. Putaran bumi yang begitu keras hidup kemudian mengambang di atas air ke, pecah bumi ini. Hmm? Subhanallah. Wa khalaqnakum azwaja wal istifham istifham di sini litakrir untuk menetapkan ya begitulah Allah menciptakan gitu maksudnya wa khalaqnakum azwaja dan aku Allah menciptakan kamu azwajan berpasang-pasangan dukuran wa inata yaitu laki dan perempuan azwaj aku menciptakan kamu Allah azwaj berpasangan ai dukuran wa inata laki dan perempuan laki dan perempuan. Subhanallah. Ah. Sehingga terjadilah dua jenis ada di sini yang akan menghasilkan anak turunan dan seterusnya. Ini pasangan maksudnya. Bagaimana kalau pasangan lesbian? Bukan pasangan itu. Bukan azwaj itu sama sejenis bukan azwaj disebut. Bagaimana kalau homo? Bukan azwaj itu. Azwaj itu yang tidak sama, dua jenis yang berpasangan. Tangan kanan dan tangan kiri, nggak sama. Kaki kanan dan kaki kiri nggak sama. Jempolannya kanan, ada di sebelah kiri tak? Jempolannya kiri ada di sebelah kanannya. Kan gitu, nggak sama. Memang sama-sama tangan, memang sama-sama manusia, tapi nggak sama jenisnya. Laki dan perempuan. Tapi kalau laki sama laki, apanya yang sama? Yang membedakan? Perempuan sama perempuan, apanya yang membedakan? Karena itu Dikatakan di sini azwaja berpasangan itu kalau dua jenis daripada satu makhluk satu macam. Hah? Bukan berarti satu ma apa e, satu jenis. nggak ada, bukan azwaj kalau begitu. Hah? Bukan azwaj. Lah sekarang kambing dengan manusia, ya lain lagi sudah. Loh ini kok berpasangan misalnya. Ada orang mau kawin dengan kambing misalnya. Itu berpasangan azwaja. Bukan itu maksudnya. Satu macam dua jenis. Sama-sama manusia ada laki sama perempuan. Begitu maksudnya. Bukan sama-sama laki. Saling berpasangan. Azwaj di sini maksudnya dua jenis yang berbeda dari satu macam. Baik. Wajalna naumakum subata dan aku Allah menjadikan tidurnya kamu subatan rohatan menjadi istirahat li abdanikum untuk badannya kamu. Subhanallah. Mesin itu harus dimatikan ya. Mesin itu harus dimatikan. Tapi jantungnya kamu tidak boleh dimatikan itu. Hah? Ginjalnya kamu tidak boleh dimatikan itu aliran darahnya kamu tidak boleh dimatikan itu. Kalau mobilnya kamu harus dimatikan, tidak bisa tidak mati itu. Terus gimana caranya untuk supaya kalau mesin tadi itu dimatikan berarti istirahat mesinnya. Lah badannya kita ini. istirahatnya gimana? Istirahatnya lewat tidur. Tetap bergerak tapi tetap dinamakan subatan istirahat. Bekerja tapi istirahat dengan tidur tadi itu. Waja'alna naumakum subhata. Kalau nggak tidur sakit semuanya nanti. Forsil semuanya nantinya. Karena itu tidur itu penting untuk roha. Tidur itu penting untuk roha, untuk mengistirahatkan. Tapi ya istirahat terus. Sama dengan mesin itu kalau nggak lama tidak digunakan tambah nayeng nantinya. Ya, perlu juga tapi itu adalah untuk keperluan rohah tadi itu. Paham? Subhanallah. Ya, jadi nggak bisa berhenti, tapi harus istirahatkan. Istirahatnya lewat tidur, bekerja, tapi tidak, uh, ta, tapi lewat eh, apa, dengan tetap dikatakan rohah. Nah, bekerja tetap dikatakan roh, Rohah. Anggota badan rohannya itu dengan tidur. Ya. Waja'alna laila libasa dan aku jadikan malam hari libasa satiran sebagai penutup menutupi kamu malam hari bisa wadih dengan kegelapannya itu malam hari sebenarnya malam hari ini ibarat rumah kita itu kordennya sudah ditutup ah we sudah jangan kamu ngelihat keluar Dah istirahat yang di luar jangan ngelihat ke dalam tutup malam hari juga udah nggak usah kamu tahu urusan yang gak... tinggal tidur gitu yang ada di luar nggak usah urusan ada di dalam yang di dalam jangan urusan ada di luar tutup tabir istirahat faja'anal lailah libasa gitu. Hah? Tadi malam hari ini, malam hari malah tambah dibuka sekarang ini ya. Oh, semakin luar biasa malam hari. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Tidak sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pertama, terjadinya keburukan moral prostitusi bukanya di malam hari, minuman keras di malam hari, perjudian di malam hari, perampokan di malam hari, semua di malam hari. Paham ini? Hah? Kemudian bagaimana? Siang harinya akhirnya mereka menjadi pengangguran. Nah ketika menjadi pengangguran malah menyeberesahkan tambahan jadinya. Coba kalau misalnya Huh? Malam hari manusia tadi itu khalas dia lebih banyak di rumah, istirahat di rumah. Dilarang itu diskotik. Dilarang tadi maka eh, apa eh, minuman-minuman keras, acara-acara malam hari diminimalkan, dilarang dah. Kalau perlu, tidak diizinkan. Insya Allah nggak ada kejahatan itu. Pagi hari mereka aktivitas bekerja. Hah? Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajah ja'alnal laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya dan aku jadikan di siang hari ma'asya waktan waktu lil ma'ayish untuk mencari kehidupan ngarap sawah di siang hari ma'ash ngarap tambak di siang hari bukan malam hari ma'ash Buka pasar di siang hari toko, di siang hari perdagangan, di siang hari kantor, di siang hari mas. Oh, nara mah masya. Begitu seharusnya. Laginya sehat. Karena kalau malam hari terus dibuat keluyuran, itu bisa nanti paru-paru basah, penyakit, macam-macam dah. Nah, karena itu Hiduplah sesuai dengan apa yang Allah atur dalam alam ini semuanya. banaina fauqakum dan aku bangun di atas kamu sab'an tujuh langit. Sidada yang keras jamak syadida aikawiyah yang kuat. Muhkamah yang kuat. La yu'athir fiyah mururu zaman yang tidak mempengaruhi di dalam bangunan tujuh langit itu mururuz zaman berlalunya waktu subhanallah nggak pernah keropos langit itu ya kalau keropos gimana itu bahaya itu langit itu hmm? kalau ibarat cor-coran itu kalau sudah 100 tahun udah bongkar semuanya itu walaupun itu otot-ototnya dari besi yang kuat tapi kamu lihat langit tadi itu subhanallah begitu kuatnya Wah langit itu sebetulnya itu langit itu sebetulnya tidak ada. Ini belum sampai memang sama anak. Itu hanya perkiraan semuanya ya. Tapi yang jelas nanti akan bisa tahu kalau sudah didekatkan Allah nanti di hari kiamat langit tadi itu adalah sangat kuat sekali. Hah? waj'al waj'alna sirajan wahaja dan aku jadikan sirajan muniran sirajan sumber cahaya gitu waqada yang membara wahaja waqada yang membara maksudnya sini adalah matahari sumber cahaya yang membara jadi matahari itu bukan seperti lampu yang terang tapi matahari itu memang sesuatu yang panas, yang membara, yang menyala-nyala. Hmm? Jadi panas menyala-nyala, malah lompatan e, bola apinya itu gede-gede. Waqada sirajan wahaja waqada. Hmm. Di e, di ilmu pengetahuan juga begitu. Jadi bukan matahari itu seperti bumi anteng begini, tapi umap itu matahari itu. Hmm? Jadi eh, yang sangat panas. Kalau kalau digambarkan misalnya gunung, gunung berapi mengeluarkan pancaran cahaya dengan mengeluarkan laharnya, gitu ya. Dengan mengeluarkan laharnya. Matahari itu lebih daripada itu. Begitu panasnya luar biasa itu matahari. Eh? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja dan aku turunkan minal mu'sirat daripada awan-awan atau mendung-mendung as-sahabat, mendung-mendung allati hanalaha yang mendekati pada mendung-mendung tadi itu antumtir untuk menurunkan hujan kal mu'sir seperti seorang perempuan al jariyah allati danat yang dekat minal haid daripada haid ma'an sajjaja yaitu air sajjaja sebaba yang bercucuran dari mendung tadi itu hmm, Aku keluarkan air yang bercucuran. Subhanallah. Mendung. Diibaratkan perempuan yang lagi mau head. Tanda-tandanya ada kan? Perempuan yang lagi mau head tadi itu. Kemudian keluarlah itu head. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu ada tanda-tandanya. Enggak langsung itu bisa dibayangkan. Langsung hujan. Enggak ada tanda-tandanya tapi Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda dengan awan mendung. Jadi orang persiapan. Kalau mau hujan tadi itu ada persiapan. Terus lagi jalan pior terus kabeh kan? Anda bisa bayangkan itu semuanya. Hmm. Tapi diibaratkan seperti seorang perempuan yang akan datang bulannya tadi itu. Kemudian ma'an tajaja turun air bercucuran, enggak langsung sekaligus. Turun air bercucuran, rintik-rintik. Kemudian ukurannya tadi itu tidak membuat genteng rumah kamu itu pecah. Bahkan daunan-daunan ini tidak ada yang robek sama sekali. Daunan yang yang kecil-kecil itu pun tidak robek. Apa namanya? E, sayapnya kupu pun tidak sampai robek. Selembut itu ma'an tajaja. Padahal nggak ada saringannya itu. Ada di atas, tapi Allah mengendaki turunnya tadi itu rintik-rintik. Satu tetes, satu tetes, satu tetes begitu. Ma'an tajaja. Subhanallah. Jadi awan ini kalau diibaratkan seperti mobil tangki mereka ditugas oleh uh, mobil tangki itu oleh Pertamina untuk ngirim bensin ini ke Pasuruan, ini ke Probolinggo, ini ke Banyuwangi, ini ke Surabaya, ini ke Tuban, ini ke dibagi. Huh? Atau seperti kapal tanker bagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala untuk membagi hujan Allah ciptakan awan dibagi ini dikirim di sebelah sana, ini dikirim sebelah situ, ini dikirim sebelah sana. Mereka tidak akan turun hujan sehingga sesuai dengan perintah Allah. Ngambang terus ini. Jalan sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Allah baru turun hujan ada di situ. Enggak turun hujan kecuali sesuai di, di tempat yang diperintahkan Allah dan bukan membawa 5000 liter atau 50 liter jutaan atau miliatan liter tidak satu pun jatuh kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak setetes pun jatuh kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala subhanallah ma anta jaja kemudian proses awan sampai turun hujan jatuh ke bumi untuk apa Allah turunkan hujan linukhrija bihi habban aikal hinta wa nabata katibin untuk aku keluarkan dengan lewat air hujan dari itu tumbuhan di bumi habban berupa biji-bijian seperti gandum kemudian padi dan lain-lainnya sebagai makanan manusia wa nabata dan juga pohon apa eh, pohon-pohon eh, pohon -pohon bisa berupa rumput-rumput menjadi makanan binatang, bisa menjadi buah-buah dan lain-lainnya. Subhanallah. Air hujan ini turun nanti tumbuh. Ada rumput, ada alang-alang, ada nanti bunga, ada itu bunga untuk makanannya daripada le, eh, apa lebah, tawonnya, kemudian kupu, Eh, kemudian ada buah-buahan juga makan binatang dan manusia juga nanti berupa eh, daun-daunan bisa makanannya binatang ternak dan lain-lainnya subhanallah kemudian juga keluar biji-bijian ada jagung ada gandum ada itu semuanya Allah berikan lewat air hujan bercampur dengan bumi keluar itu semuanya menjadi kebutuhan makhluk hidup yang ada di atas bumi ini Wajanatin ini dan kebun-kebun bahasa hati ini yang mengeluarkan buah-buah nanti ini dan kebun-kebun ya, nabatan seperti daun-daunan itu tadi ya jadi makanan binatang ternak wajanatin dan kebun-kebun alfafa multafa yang lebat yang lebat jamak lafif asyarif wa asyraf nah yang lebat kebun-kebun yang lebat subhanallah eh, keluar buah macam-macam air hujan itu turun keluar buah yang macam-macam ada yang kecut ada yang manis ada yang pedas ada yang macam-macam Allah ciptakan huh? demikian juga pohon-pohonan ya, demikian juga biji-bijian semuanya tadi itu Allah kirimkan lewat air hujan hmm? semua itu Allah kirimkan lewat air air hujan subhanallah Nah, nanti setelah Allah menerangkan bagaimana itu semuanya Allah buat. Yang Maha bisa. Berapa yang Allah buktikan dari itu? Kemudian Allah katakan, masa Allah nggak bisa membangkitkan orang lagi hidup? Setelah mati, insya Allah berikutnya. ada yang perlu dibahas? Insyaallah. Gak ada? Ayah, gerak.